Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya, anna sesungguhnya. Karena seakan akan, lakina akan tetapi, la'ala semoga supaya, laita andaikan. Tuhan Inna sesungguhnya Anna sesungguhnya Inna sesungguhnya Anna sesungguhnya Karena seakan-akan Lakina akan tetapi La'ala semoga supaya Laita andaikan